selesai ayat-ayat dan riwayat juga yang berkaitan dengan ayat 45 surat An-Nisa ya. Kita lanjutkan ayat ke-46 dan 47 di halaman 118 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هاتوا يحرفون الكلم عن مواضئه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا الليم بألسنتهم ۖ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطئنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nakmisa wujuha min qabli an nakmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha أو نلعنهم كما لأنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا minalladina hadu dari maksudnya sebagian aladina orang-orang yang hadu mereka menjalani apa melakukan Yahudi yuharrifunal kalima mereka mengubah-ubah kalimat memindah-mindahkan kalimat an mawadihi dari tempat-tempatnya hanya tempat yang semestinya wayakuluna dan mereka berkata sami'na wa asoina kami sudah mendengar dan kami mendurhakai wasma ghaira musma dan dengarkanlah ya. ghaira musma ini sebagian nanti ghaira musa ini orang yang tidak perlu didengar maksudnya dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam eh, sebagian mengartikan ini ghaira musma ini isma dengarkanlah ghaira musma barang yang tidak baik didengar gitu Artinya kamu mendengar sesuatu yang tidak kamu sukai. Waroina dan mereka mengatakan roina. Ini juga gitu. Kata-kata roina ya. Itu kalau dalam bahasa Arab artinya sama dengan undurna. Undurna itu perhatikanlah kami atau sebagian tunggulah kami. Tapi kalau bahasa mereka, ya, bahasanya orang-orang Yahudi ini bisa berarti apa? Cacian. Roina artinya bodoh gitu ya. Arta ada arti lain ya menurut bahasa mereka. Atau sebagian artian malah mampus katanya. Insya Allah. Ini omongan yang di bahasa mereka artinya tidak baik tapi mereka sengaja berkata berkata seperti itu maka di atas sini layam bi al sinatihim pemutar balian ya, dengan lesan-lesan mereka mempermainkan perkataan ya, diputer-puter ya watok nan fitin dan celaan dalam din ini walau annahum dan kalau saja bahwa mereka itu mengatakan annahum qalu ya mereka berkata sami'na wa ata'na gitu. Kami sudah mendengar dan kami taat. Wasma wangdurna dan dengarkanlah dan perhatikanlah kami atau tunggulah kami lakana khairallahum lahum. Sungguh adalah dia itu lebih baik buat mereka. Wa aqwam dan lebih lurus Walakin akan tetapi la'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Eh orang-orang yang diberi Alkitab maksudnya orang-orang Yahudi itu asalnya orang Yahudi orang Nasoro ya, diberi Alkitab dari Allah kitab Taurat ya. Aminu bimanazalna. Kalian berimanlah dengan apa yang kami telah turunkan Musaddiqal lima ma'akum Yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian Maksudnya ini Al-Quran ya Apa yang diturunkan kami turunkan yang membenarkan apa yang bersama kalian kalian orang-orang Yahudi maksudnya ya, kitab Taurat ya membenarkan itu min anat bisa wujuhan sebelum dari sebelum bahwa kami akan menghapus ya, membusak sana wujuhan wajah-wajah fanarudda maka kami mengembalikannya alat adbari atas belakang-belakangnya dibalik wajahnya aula an eh, nal anahum atau kami melaknati mereka kama sebagaimana la'anna kami sudah melaknati ashabas sabat orang-orang yang melanggar hari Sabtu Ashabas sabat ini ya artinya pemilik hari Sabtu maksudnya orang-orang yang salah orang yang melanggar hari Sabtu mereka mesti harusnya ibadah hari Sabtu tapi melanggar mikawah kerja ya. Wa kana amrullahi maf'ula dan adalah urusan Allah itu ya itulah yang diperbuat dikerjakan oleh Allah taala. Ya. Jadi ini Allah memberitahukan ya memberitahukan kepada Rasulullah saw dan juga kepada muslimin pada umumnya termasuk kita ya bahwa orang-orang Yahudi ya orang-orang Yahudi ya itu suka memutar balikkan memindah-mindahkan kalimat dari tempat-tempatnya suka memutar balikkan omongan ya dipermainkan ya. memindahkan dari tempat-tempatnya nah, mereka datang mereka menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ya mengatakan katanya sami'na tapi wa asoina kami sudah mendengar tapi sengaja kami mendurhakai, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan itu apa yang kamu katakan. Ini kan perkataan yang sangat apa? sangat jahat, sangat buruk. Khususnya kalau dihadapan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Omongan yang sangat tidak baik, ya. Gitu. Jadi apa maksudnya memindahkan kalimat dari tempatnya itu, ya? Nanti banyak dari kalangan mufasir nanti kalau memaksikan itu kebanyakan mau dibawa dialamatkan kepada sana apa namanya eh, sifat-sifat e, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya, nah ya dalam kitab mereka yang asli yang datang dari Allah ya, ada perintah untuk mengimani, mengikuti rasul yang akan datang yang namanya Muhammad atau Ahmad ya, gitu. ada dengan sifat-sifat yang begini-begini sifat-sifat tertentu disebut dalam mereka dan sebenarnya mereka dari kalangan para ulama mereka ya, itu tahu bahwa yang dimaksud sifat ini adalah yaitulah yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ya, mereka ubah-ubah, mereka pindah-pindahkan dari tempatnya. Sehingga untuk orang-orang yang awam tidak tahu gitu ya. Itu pengubahan-pengubahan mereka ya. Ini dilakukan terutama sekali oleh tokoh-tokoh mereka orang-orang Yahudi. Ada sedikit dari mereka yang masih konsekuen ya. Kemudian masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan konco-konconya tapi sedikit ya sangat sedikit gitu tapi memang ya berisiko di dunia ini ya <laughs> itu resikonya apa resikonya artinya kalau e, mereka awalnya dari tokoh-tokoh jadi ulama diikuti oleh banyak orang bahkan dapat duit dari e, apa namanya jamaahnya ya dan kalau ngikuti Rasulullah soalnya ya jadi jadi pengikut jadi anggota tidak jadi pemimpin lagi ya. ini termasuk apa namanya e, risikonya di dunia itu seperti itu gitu ya. Hmm. Sehingga mereka berusaha untuk menutup-nutup itu semua ditutupi. Ya. Nah, kemudian mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengatakan sesuatu, sesuatu ya yang memang ya namanya orang tidak suka ya. Suka memutar balikkan kalimat kalimat-kalimat yang dalam bahasa mereka jangan janjani pisuan ya. tetapi dalam bahasa Arab ini artinya baik-baik saja itu biasa mereka gunakan seperti itu kalau yang pertama dikatakan, dikatakan di sini samina wa asoina kalau ini perkara yang biasa mak ini kan sangat jelek kami sudah mendengar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah tetapi sengaja mendurhakai tidak mau mengamalkan Padahal perkataan Rasul. Ya. Orang-orang Islam sekalipun, sekalipun ya, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendurhakai, yo ya kelasnya podo karo Yahudi, sama mestinya. Lah yang benar bagaimana? Yang benar ya ucapan samina wa atokna Bab ucapan orang yang beriman waktu diseru kepada Allah dan Rasulnya tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa atokna. Itu. Tidak ada kata-kata apa? Asoina itu tidak ada. Kalau mendarahkai Rasul ya jadinya kafir. Menolak perkataan Rasul, apalagi menolak kalam Allah, jatuhnya kafir. Gitu, gitu ya. Maka ini perkataan yang sangat keji sebenarnya dalam urusan din ini. Kalau mana sami'na wa asoina. Demikian juga kata wasma ghairu musma. Tadi saya singgung sedikit ya. Ada sebagian yang artikan itu isma dengarkanlah ya Rasulullah Muhammad. Tapi ghairu musma kamu ini tidak perlu didengar, artinya orangnya ini. Sebagian yang ada tidak begitu, artinya isma dengarkanlah tapi ghaira musma' barang yang tidak perlu didengar atau tidak baik didengar. Hmm. Jadi mereka mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas didengar. Kamu mesti tidak senang mendengar omongan yang saya sampaikan itu, gitu ya. Isma ghaira musma. Dan juga kata ro'ina, ya, ro'ina ini itu dalam dalam bahasa Arab gitu ya. Itu artinya sama dengan undurna. Itu. Isinya baik-baik saja, undurnya perhatikanlah kami, atau ya, tunggulah kami, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam bahasa mereka pisuan, mungkin cara ini ya orang-orang Jawa ini, podo Jowo ini kadang-kadang gitu. Yeah. Nanti kalau sampean pergi ke Jawa Timur gitu, <laughs> itu orang mengatakan bahwa ini anu Pak Lurah pecah ngono biasa. Nggih. Kalau di sini bilang Pak Lurah pecah ngono, oh, mungkin dipisu puisi orang. Nggih, paham masih tadi. Pecah ini cara Solo ini pecah itu kewan, binatang. <laughs> Kalau di sana biasa, ong pecah kesang dari Bung Karno jadi. Nggih. <laughs> pecah kesang dari Bung Karno. <laughs> Nah itu gampang ini kalau orang Solo datang ke sana datang ke Jawa Timur sana mengatakan, "Oh, Pak Lurah us pejah, Misalnya. <laughs> Itu karpe ngece kalau dalam bahasa sini, mencela, ya. Orang sana dianggap biasa. Kalau orang sana tahu bahasa Solo, uh, marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Itu dianggap apa namanya? Menghina, merendahkan. Ya. Cuma sini sama situ dok, deket, tidak jauh dok ya. <laughs> gitu saya kira masih ingat sampai sekarang itu saya kaget kaget kenapa <laughs> ada salah seorang imam masjid ini pagi-pagi habis subuh ini ngumumkan ini derek-derek niku bapak si fulan niko wau dalu pecah <laughs> nggih menawi badhe anu tak ah, takziah ini. saya kaget loh kok tiang kok pecah tuh? Ya? <laughs> ternyata apa oh tiba bahasa sana pecah biasa Ngoten pahami Paham maksud iki? Yen wong Solo muni bapake pecah, ngoten uhu muring-muring mungkin kamplengi sampean. <laughs> Bapak kula dipecah-pecah pada pitik wae. <laughs> Subhanallah ya. Nah itu kurang lebih bahasa begitu. Bahasa menurut bahasa mereka itu celaan, tapi orang yang domai menganggap biasa. Lah perkataan yang begini ini yang mengandung apa? caci makian atau celaan ini jangan dipakai. Jangan pakai kata-kata roina. Roina itu menurut bahasa mereka artinya cacian, apa? pisuan kepada Rasulullah. Menurut bahasa mereka. sehingga mereka merasa apa namanya bisa memaki-maki kepada Rasulullah dengan terang-terangan karena menurut bahasa mereka begitu. Ya. Makanya di ayat yang dikatakan ya ayat amun latakulu Ro'ina, hei orang-orang beriman, kamu jangan mengatakan pada Rasul ro'ina, aja tiru-tiru wong-wong Yahudi kaya aja. <laughs> ya. Tapi kulu undurna. Katakanlah undurna gitu loh. Kata undurna tidak bisa diartikan lain. Gitu. Tapi kalau ro'ina menurut bahasa mereka pisuan sebenarnya. Ya. Gitu. Itu penggunaan apa? Penggunaan bahasa. Ya. Makanya kalau kepada orang-orang yang terhormat apalagi ya orang-orang yang terhormat apalagi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hmm. atau kepada yang lainnya yang dia terhormat jangan menggunakan kata-kata yang tidak jelas ya, tidak jelas apalagi apalagi yang isinya pisuan astagfirullah pisuan ya, <laughs> gitu jangan ya maka di sini dikatakan layan bial sinatihim. Ini merupakan apa pemutar balian dengan lisan-lisan mereka, permainan apa omongan saja. Dula alik permainan menggunakan perkataan-perkataan yang menurut mereka menurut bahasa mereka itu satu hal yang keji tapi dialamatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. nan fitin dan celaan dalam tin. Kok celaan dalam tin bagaimana? Ya. Kalau orang misu-misui memaki-maki kepada orang biasa mungkin itu jelek ya dimanapun misi orang jelek tidak baik tetapi kalau orang misu-misui kepada Rasulullah Masya Allah ya. itu jahatnya berat gitu. jadi berbeda jauh orang mencintai seseorang dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda jauh gitu Sebab mencintai Rasul ini Rasulullah utusan Allah, dicintai ada nilai plusnya, nilai baiknya, ada ganjarannya, ada pahalanya. Ya. Demikian jika mendurhakai orang biasa atau mencela orang biasa jelek sekali, memang jelek. Apalagi mencela kepada Rasulullah. Ini termasuk celaan dalam din. Sebab yang dicela adalah Rasulullah utusan Allah dari sana. Kok dicela gitu loh ya. <laughs> tok nan fitin. Itu omongan orang-orang Yahudi yang tidak layak misalnya untuk di, didengarkan. Ya. Omongan yang sangat keji dalam pandangan din ini. Gitu. Lah kalau saja, kalau saja yang mereka mengatakan samikna wa atokna atau mengatakan isma wang durna lakana khairalahum wa akwam, Sungguh itu lebih baik buat mereka dan lebih lurus. Dan itulah yang selayaknya diucapkan atau disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kalau omongan-omongan yang tidak baik, apalagi yang diputar balikkan, ya ada mengandung penipuan kadang-kadang, ya itu kalau dialamatkan pada orang-orang baik tidak boleh. Jangan nanti sampai misalnya apa e, ngaji terus pamit kenapa e, kaki sakit tidak bisa jalan opo kaki sakit tidak bisa jalan kakinya siapa ya mbu rak karpe dewi itu itu kan tidak benar gitu ya jangan gitu jadi kalimat-kalimat yang bisa diputar balikkan itu ya itu nomor satu perbuatan yang itu bohong jelek ya Nomor dua itu hal-hal yang sangat buruk. Oh, ngapus yuk menipu kepada pemimpinnya, kepada gurunya, <laughs> ya tidak layak. Gitu. Kalau dihadapan pada musuh, oh masih bisa. Apalagi dalam peperangan, Rasul mengatakan Allah harbu hidaun. Perang itu memang hapus-hapusan. <laughs> Gitu. Tapi kalau kepada pemimpin mereka, oh jangan. Pada pemimpinnya, pemimpin muslimin, kepada apa namanya, ustadz-ustadznya, kiainya diomongi, diolak-alik gitu dosa kalau gitu tidak boleh gitu ya yang seharusnya dikajakan atau diucapkan adalah sami'na wa atokna kami sudah mendengar kami mentaati dan ini seorang ini ucapan orang beriman tidak ada ucapan lain pokoknya kalau idza ilallahi wa rasuli ayaklu sami'na wa atokna innama aja innama qolal mu'mini idza ilallahi wa rasuli kalau samina wa ta'ana. Sudah. Inama itu hanya saja itu situ tok omongannya tidak ada yang lain. Ya. Diperintah Allah, diperintah Rasul, tidak ada jawaban lain kecuali samina wa ta'ana. Sudah. Gitu. Dalam segala hal. Ya kenapa? Karena kalau itu kalam Allah dari Allah Ta'ala Allah maha tahu, maha segala-galanya ya. Maha bijaksana, maha mendengar, maha tahu rahasia itu artinya tidak mungkin kalam Allah salah. Perintah Allah tidak baik, tidak ada. Demikian juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu maksum. Ya, dijaga oleh Allah. Tidak mungkin ada yang salah itu. Perintahnya salah. Kalau salah akan dimansuh, nanti juga turun ayat di sana. Tapi selainnya tidak ada. Kalau orang-orang biasa apalagi seperti kita-kita ini ngomong salah, berbuat salah itu oh itu biasa. Sangat mungkin maksudnya, sangat mungkin. <laughs> Itu sebabnya kak, kalau ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak ya. Tidak pakai apa? Tidak pakai anggo dikritisi tidak perlu. Yang ada sami'na wa ta'na. Tetapi kalau untuk selain Allah dan Rasulnya, ya walaupun walaupun mungkin orang dianggap baik, ya itu kemungkinan keliru ada, bahkan kemungkinan maksiat itu ada. <laughs> Astagfirullah ya. Itu ada. Makanya kalau di surat belum ya, surat ayat 59 belum nanti akan sampai ya. Sana kan Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah dan kalian taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Orang-orang yang memegang urusan di antara kalian dari kalian kalian. Artinya orang yang ngurusi kalian siapa? Orang-orang yang beriman, ya. Ulil amri tapi minkum. Di belakangnya ada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu war Rasul. Jika kalian itu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya kalau ulil amri, ulil amri itu ada kemungkinan menyimpang dari Al-Qur'an, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Ada kemungkinan. Maka kalau ada perselisihan dikembalikan bagaimana? Allah, bagaimana dalam Al-Quran, bagaimana Rasul, bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik ke sana, gitu loh ya. Sehingga ketaatan kepada ulil amri ini dibatasi, dibatasi dengan selagi tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Gitu. Malam yumar bimaksiatin. siatin. Gitu. Tapi kalau kepada Allah dan Rasul tidak ada kalam lain, ya, Bukannya di sini walau annahum qalu sami'na wa ata'na lakana khairal lahum. Gitu. Itu lebih baik buat mereka wa aqwam dan lebih lurus. Akan tetapi, akan tetapi ya. Sini katakan bi bikufrihim. Allah melaknati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Karena mereka meng mengkufuri, artinya mengkufuri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkufri Al-Quran ya itu ya dilaknat oleh Allah yang namanya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah itu namanya apa dilaknat ya. jadi kalau la'anahumullah artinya Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya tidak akan dibelas kasihan oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka sehingga fala minuna illa kolila mereka tidak beriman kecuali sedikit ya. gitu mereka mereka dari kalangan mereka yang beriman hanya tinggal sedikit saja ya. kemudian di ayat yang ke-47 ya ya ayyuhalladzina utul kitab hei orang-orang yang diberi alkitab ini maksudnya juga apa namanya orang-orang yang uh, menjalani Yahudi tadi gitu itu aminu kalian berimanlah bimana zalna dengan apa yang kami turunkan yakni Al-Qur'an ini ya musaddiqal lima ma'akum membenarkan yang membenarkan bagi apa yang berserta kalian jadi Al-Qur'an ini membenarkan adanya kitab sebelumnya kitab Taurat itu benar sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu dibenarkan oleh Al-Qur'an ini. Dan memang itu berlaku di masa itu, gitu ya. Kamu beriman oh kepada yang ini yang diturunkan menyusuli belakangan ini yang membenarkan apa yang kalian bawa, apa yang kalian menyertai kalian itu. Sebelum kami nanti wajah-wajah kamu dibusek kalau kamu ini durhaka kepada Allah, kamu akan dilaknat oleh Allah dihapuskan wajah-wajah kamu pakai ke belakang sana ya gitu mukanya tidak jadi muka tapi dari apa namanya dibalik belakang sana ya. atau kalau tidak Allah akan melaknati kalian nanti ini mereka itu sebagaimana dulu nenek moyang mereka sudah dilaknati oleh Allah ashabus sabat ya. ini pemilik hari Sabtu masih orang-orang yang melanggar hari Sabtu gitu ya bab dulu mang masya Allah ya Allah mengadang menguji manusia ini ya diuji oleh Allah untuk orang-orang Yahudi khususnya ya itu kalau hari Sabtu itu sehari penuh tidak boleh kerja suruh beribadah kepada Allah sehari ya nah, kemudian diuji oleh Allah terutama yang mereka hidupnya di pinggir apa namanya pinggir laut ya biasanya cari ikan. Kalau hari Sabtu yang dilarang itu ikannya banyak. Sehingga cari ikan itu mudah. Insya Allah. Ya. Tapi kalau hari-hari lain itu ikannya menghilang. Cari ya dapat tapi sedikit, sulit ya. Itu memang ujian, diuji oleh Allah diuji oleh Allah seperti itu ya. Ya, awalnya awalnya mulai ada satu dua yang apa menyimpang artinya satu dua yang maaf ah, mendurhakai diam-diam sebagian malah ini mulainya bukan tidak terang-terangan ya tidak terang-terangan malam satu masang apa namanya wuwu apa jaring apa gitu loh ya pasang sana ya nanti malam ahad diambil hari sabtu kan tetap saja ya itu awal awalnya gitu artinya mulai apa sedikit sedikit lama lama kena pengaruh pengaruh pengaruh hari sabtu bubar tinggal sedikit yang <laughs> beribadah kepada Allah masya Allah Nah kalau sudah terang-terangan seperti itu Allah menyiksa mereka ya. Dikatakan kunu kiro datan khosiin Jadilah keras saja kalau begitu Insya Allah ya. Nah, ini mereka dilaknati oleh Allah ya. Bahkan sebagian diubah mukanya atau wajahnya kayak kera katanya. Subhanallah ya. Kalian berimanlah kepada apa yang kami turunkan kepada Al-Qur'an demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kamu nanti dilaknati seperti nenek moyang kalian. Sebab kalau orang durhaka kepada sudah terang-terangan, usik Kalau masih sembunyi-sembunyi, depan masih belum ya kalau sudah terang-terangan begitu itulah ada alasan bagi untuk menyiksa mereka itu apa sunnatullah seperti itu masya Allah ya nah ini peringatan ya peringatan kepada orang-orang ahlul kitab tetapi juga tidak untuk ahlul kitab saja Artinya siapapun yang berbuat serupa ya akibatnya sama. Jadi kalau ada sekarang orang-orang Islam Muslimin ini tidak mau juga ya enggan hari Jumat suruh Jumatan tidak mau, padahal cuma kalau Jumat kan cuma relatif apa relatif eh, waktunya sebentar ya tidak sehari penuh ya kalau ngikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah apa namanya eh, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. bagian ya kosdan kosdan ya sedang-sedang saja artinya paling tidak sholatnya dengan khutbahnya ya kurang lebih apa namanya ya relatif sama atau lebih panjang khutbahnya ya, gitu ya. Itu walaupun pada umumnya masya Allah ya, <laughs> khutbahnya jauh lebih panjang dari sholatnya. Ya nanti kalau kita baca di ya kitab-kitab hadis kayak gitu itu bagaimana gini kamu khutbah rodok panjang gitu loh khutbahmu jadi bagus tetapi kok guru kutik menurut bahasa kita ya khutbah kok cuma pendek sekali bu agak panjang Bunda, saya dengar Rasulullah gitu panjangnya khutbah dan pendeknya sholat eh kualik pendeknya khutbah dan panjangnya sholat itu merupakan tanda tanda kefahaman orang pada dini yang wong mudeng agama kuwi apa khutbahnya panjang eh kewalikne <laughs> khutbahnya pendek <laughs> astagfirullah karpe sini dengan ini berbeda kan ada yang keluar itu lain <laughs> khutbahnya yang pendek sholatnya yang panjang Ya kalau itu dilakukan sebenarnya ya relatif paling setengah jam selesai Setengah jam rampung. Ya. Anggap saja khutbah misalnya 10 menit sampai seberapa jam gitu ya. Sholatnya seberapa jam itu kan setengah jam selesai. Ya. Gitu. Kalau yang saya tahu ya biasa di kalangan kita ini khutbahnya rata-rata setengah jam. Gitu. Ada yang mungkin lebih sedikit ya. Sholatnya antara 5 sampai 7 menit tinggal ingatan nggih zaman jami mawon gitu iya, <laughs> iya. khutbahnya kira-kira berapa menit paling tua 10 menit ya pun pun kedawan didehemi yang ning <clears throat> <laughs> ya dianggap kepanjangan insyaallah Allah, ya gitu nah itu kalau kita artinya Lukur lele kira-kira setengah jam kalau yang lama ya kalau nunggu-nunggu mulai mandi ya, satu jam lah apa satu setengah jam Gitu saja malah wegah astagfirullah. Apa mau nunggu disiksa oleh Allah seperti ashabus sabat ini? Ya. dulu mang masya Allah orang-orang dulu itu kalau dilihat dari apa namanya amalan orang-orang dahulu itu lebih anu lebih ya lebih ikhlas mungkin lebih hebat dari orang-orang belakangan. Kenapa? Misalnya ya, misalnya dulu elak kurban. Kurban ini kalau diterima oleh Allah dimakan api habis sekarang korban boleh mangan dewi <laughs> paling sebagian di apa eh, sebagian dikasihkan ya itu artinya ada yang dimakan ada yang dibagi-bagikan ya dari untuk kita saja juga demikian juga soal jihad kalau dulu perang rampasan perang itu buat mereka haram perang perang jihad sabillah sudah orang gulek duit belas sama sekali begitu selesai perang kata rampasan dikumpulkan api datang dimakan api habis insya Allah sekarang tidak dihalalkan itu baik apa buruk gitu ya tinggal mau melihatnya dari arah mana gitu ya kalau daerah nilai soal keikhlasan uyo oh ya jauh ya sebab tidak cari dunia sama sekali jadi beribadah memang untuk tadi akhirat sudah jihad ya jihad sudah tidak ada yang diharap-harap balasan di dunia dapat ramasan perang tidak ada itu orang-orang dahulu. itu sekarang karena imannya itu semakin apa? Nurun, <laughs> ya. Menutok, wah mungkin malas awang-awangan, gitu. Nah, ada diperbolehkan apa rampasan perang jika jihad ya golek janah nih yo ya, di dunia dapat apa namanya nah, dapat rampasan perang semangatnya ada itu menunjukkan sebenarnya apa keimanannya semakin menurun gitu ya itu masya Allah ya. Demikian juga nanti perjuangan-perjuangan juga gitu ya. Jadi berjuang kalau dulu orang kiai-kiai ulama-ulama bikin masjid, bikin sekolahan itu ngetoknya duit. Kerja sudah dapat duit banyak bikin pondok itu biaya bayar kiai-kiainya. <laughs> Belakangan malah bikin sekolah ini sedit semit opo sempit <laughs> Untuk golek duit sekarang ini bisa dapat duit banyak, masya Allah bayar mahal mau mereka ya. itu menunjukkan tadi apa kelasnya korban perjuangan sudah mulai menurun bergeser dikit-dikit gitu ya. nilai keimanannya sudah mulai apa menurun gitu loh hmm. bukan tidak boleh ya boleh cuma itu tadi kelasnya kelas uh, semakin rendah imannya gitu loh semakin lemah ya masya Allah masya Allah ya. itu yang terjadi ya. Uh, kembali ke pembahasan ini jadi Hei orang-orang ahlul kitab, Buk kalian beriman, kalian percayailah, kalian imanilah, kalian amalkanlah apa yang kami turunkan yakni Al-Qur'an yang membenarkan apa yang Anda bawa, apa yang diturunkan pada kalian. Ya. Sebelum kamu nanti disiksa oleh Allah. Sebab kalau kamu tidak mau ya, tidak mau menerima ini, kamu akan disiksa oleh Allah. Memang Allah seperti itu, masya Allah. Ya ya din ini walaupun dikatakan lakum dinukum waliatin dan seterusnya itu ya itu sebenarnya dipaksa juga dipaksa untuk jadi orang baik dan melebu jannah ya gitu loh asalnya gitu <laughs> ya gitu jadi kalau ada apa namanya yang longgar-longgar itu itu awal-awal mestinya ya belakangan dulu ya dipaksakan memang seperti itulah ideologi din itu ya begitu itu hmm, gitu. jadi yang tembari disampaikan saat itu ya. Orang meyakini yang benar, yang benar oh ya Islam itu liane batil semua agama salah apa sama itu tidak benar omongan itu. Ya, kalau orang yang beragama Kristen ya yang benar Kristen saja, yang lainnya salah, mesti begitu. Ya. Cuma masalahnya kalau di Indonesia jangan saling apa namanya? Ya, jangan saling mencela, jangan itu kan ben rukun itu saja. Soal keyakinan, oh, tidak mungkin. Oh Islam oh semua agama benar-benar ya melalui Islam baik Liyane guaan kaben, Semua soal sama balik saja biar podo rukun semua selesai. Ya, gitu. Itu soal keyakinan. Makanya di sini ya perintah sana berimanlah kamu. Gitu kalau tidak ya kamu tidak mau beriman padahal itu kamu tahu dalam kitab kamu itu ada ya kamu nanti akan disiksa oleh Allah wajahmu dibalikkan sana ya dibusak sudah rarupa menungso sudah ya bisa jadi kerap bisa jadi babi dan yang lainnya ya itu adalah karena amrullahi maf'ula urusan Allah itu mesti akan diperbuat ditetapkan oleh Allah kemudian di, dilakukan sana gitu pasti apa diberlakukan oleh Allah taala tidak ada yang bisa menolak sama sekali gitu. itu ketetapan dari Allah taala untuk itulah makanya marilah kita ini ya muslimin rahimakumullah kita kembali kepada apa ajaran yang benar apa yang diajarkan oleh Allah Taala ya seperti sini saya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada ucapan samina wa atokna dikatakan mengatakan ya wasma wengdurna ya ini jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berarti tidak jelas atau kalimat-kalimat apalagi memisui memaki-maki kepada eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada ulama orang satu anbiya dan orang-orang yang tidak jangan ya. Ini akan menyebabkan dilaknat oleh Allah Ta'ala ya. Baiklah saya kira untuk pagi ini saja dulu insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang semua apa yang saya sampaikan saya titik kepada Allah Ta'ala kiranya Allah berkenan melembutkan hati kita sekalian memberikan kefahaman, memberikan kesabaran dan berikan kemampuan untuk bisa itiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, silahkan kalau akan meninggalkan tempat.